yang lebih utama adalah ibadah fardu ain yaitu salat subuh berjamaah kemudian kita teruskan dengan fardu ain berikutnya yaitu menuntut ilmu agama kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya adalah ibadah Nabi di malam hari ya. Kita sampai di hadis nomor 273, langsung kita baca hadisnya. Qala Imam Tirmizi haddatsana hannat qala haddatsana abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili tis'a raka'atin. Hadis yang berikutnya yang semakna qala al-Imam Tirmizi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri anil A'mash nahwah. Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Hanad, beliau berkata menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari A'mash, A'mash Sulaiman bin Mahron. A'mash nama asli beliau Sulaiman bin Mahron. Dari Ibrahim, dari Aswad, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili tis'a tis'a raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salat malam 9 rakaat ya. 9 rakaat. Hadis yang semakna yang selanjutnya kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Ghailan beliau berkata menceritakan kepada kami Yahya ibn Adam beliau bercerita menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari A'mash hadis yang semakna. Nah di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 9 rakaat dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya dari Aisyah yang mana Aisyah mengatakan bahwa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah 11 rakaat. Dan juga hadis yang dari sahabat yang lain ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 dan seterusnya. Kemudian eh, apa cara menggabungkannya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam 11 rakaat di malam hari dan juga bisa di waktu yang lain 13 rakaat dan di waktu yang lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 9 rakaat. Maka tidak bertentangan dengan satu dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di, suatu waktu di suatu keadaan Rasul 13. Kemudian Rasul di waktu malam yang lain juga bisa 11. Ini di waktu yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salatnya 9 rakaat. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana ibadah Nabi di malam hari ya, itu kalau jumlah rokaatnya tidak terlalu banyak ya. Gak sampai mungkin ratusan rokaat atau mungkin lima puluhan, tiga puluhan rokaat dan seterusnya ya. Itu menunjukkan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah saw, yaitu tidak berlebihan beribadah di malam di malam hari. Ya, Rasulullah saw paling banyak 13. Bahkan Aisyah mengatakan 11 rokaat, Bahkan yang lainnya ada yang mengatakan kurang dari dari 11 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> di malam hari adalah pertengahan, tidak terlalu sangat banyak dan juga tidak terlalu kurang, itu per pertengahan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga penulis sendiri di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya 275. Berkata Imam Termedi cukup panjang hadisnya. Berkata Imam Termedi haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Hamzah rajulin al Ansar an rajulin min Bani Abisin an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu sallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam al laili qala Falamma dakhala fi sholati qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah qala thumma qara'a al baqarah thumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamih wa kana yaqul subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi wa kana yaqul li rabbil hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu Thumma sajada fakana sujuduhu nahwan min qiyamih wa kana yaqul subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la thumma rafa'a ra'sah fakana ma bainas sajdataini nahwan minas sujud wa kana yaqul rabbi firli rabbi hatta qara'a al-baqarah wa ala imran wan nisa wal maidah awil an'am syu'batul ladzi syakka fil maidah wal an'am qala abu isa yakni tirmidzi wa abu hamzah Tolhah ibn Yazid wa Abu Jamrah ad-Dubai ismuhu Nasr bin Imran. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna, beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far atau yang dikenal dengan dengan lakop atau gelar Gundar. Ada nama satu lagi ulama Muhammad bin Bashar itu Gundar. Kalau Muhammad bin Ja'far Gundar ya. Ada nama atau lakop dari para ulama. Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis dari Amr bin Murrah dari Abu Hamzah. Abu Hamzah Imam Tirmizi mengatakan nama beliau adalah Tolhah bin Yazid. Tolhah bin Yazid. Abu Hamzah adalah seorang dari suku Ansor, orang asli penduduk kota Madinah. Dari seorang laki-laki dari Bani Abbas ya, dari Bani Abbasin laki-laki ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya nama asli beliau adalah Silah bin Zufar. Kan ketika ada sebuah hadis kemudian rawinya majhul, tidak diketahui siapa namanya. Itu bermasalah dalam suatu hadis. Nah, di sini dalam riwayat dalam eh, para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa laki-laki dari Bani Abbas ini adalah namanya Silah bin Zufar. Silah bin Zufar. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, seorang yang thiqah. Dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi banyak ya di antara para sahabat yang salat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam di malam hari. Kita sudah eh, menyebutkan sebelumnya ada Abdullah bin Abbas ya. Ada Khalid Al-Juhani, kemudian ada juga Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, salatnya mereka bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar salat, tetapi mereka memperhatikan bagaimana ibadah Nabi di malam hari sehingga bisa mereka praktekkan ketika mereka tidak bersama Rasul, kemudian mereka sebarkan kepada yang lainnya bagaimana ibadah Nabi di malam hari. Karena mereka tidak bisa mengetahui ibadah Nabi di malam hari kecuali mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beda dengan istrinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha tahu bagaimana ibadah Nabi karena beliau tinggal bersama bersama Nabi. Maka para sahabat yang tidak mengetahui bagaimana ibadah Nabi di malam hari otomatis kalau ingin tahu maka mereka salat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk untuk menjaga sunnah mencari petunjuk bagaimana ibadah Nabi di malam hari ya, di, siang, di siang hari mereka tahu ketika Rasul salat zuhur berjamaah asar berjamaah dan seterusnya mereka tahu dan melihat tetapi tatkala di malam hari salat sunnah maka mereka tidak tahu caranya adalah dengan bermalam di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tahu bagaimana ibadah Nabi di malam hari agar dicontoh kemudian mereka sebarkan kepada uh, generasi setelahnya. Kata Hudzaifah ibnul Yaman dan beliau pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Maka beliau mengatakan, "Falamma dakhala fis shalah" tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam salatnya yaitu dibuka dengan takbiratul ihram maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah ini termasuk doa istiftah yang mungkin kita belum membacanya Nah maka ini kalau kita bangun di tengah malam maka bisa diamalkan yaitu yang cukup pendek ya Allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah kalau kita perhatikan isi dari doa istiftah untuk membuka salat kita sebelum kita membaca Al-Fatihah itu banyak isinya tentang menyebutkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan salat, maka dimulai dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya makanya doa istiftah ini ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Namun eh, kebanyakan dari kita mengatakan eh, mengambil pendapat bahwa istifta adalah sun, sunnah. Menunjukkan apa ulama yang mengatakan wajib pentingnya dan selalunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa is istiftah dan bermacam-macam ya redaksinya. Nah ini termasuk salah satu doa istiftah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di malam hari maka beliau buka dengan membaca Allah Akbar Zul Malakut wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azamah. Cukup cukup pendek. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah ya. Tidak disebutkan membaca Al-Fatihah karena sudah maklum diketahui bahwa orang salat itu pasti membaca Al-Fatihah. Al Sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman tidak menyebutkan membaca Al-Fatihah karena sudah maklum dan Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salatnya bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tetapi Hudzaifah tidak menyebutkan di sini karena itu sudah maklum diketahui. Kemudian kata Hudzaifah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Nah, subhanallah ya, membaca surah Al-Baqarah. Eh bisa pian praktekannya. <laughs> baca surah Al-Baqarah. Pertanyaannya bangun jagain kada biasanya. <laughs> Ada surah al Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Ya subhanallah membaca surah Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku seperti eh, lamanya seperti beliau berdiri. Nah, berarti ruku beliau lah lama. Bayangkan berdirinya membaca surah Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku sama panjangnya seperti ketika beliau apa ber, berdiri. Apa yang beliau baca, apa yang beliau ulang-ulang. Beliau mengulang-ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang beliau ulang adalah subhana rabb. Kalimat yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung, yang maha besar. Karena posisi ruku itu adalah bentuk penghinaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sangat menghinakan ketika su sujud. Maka yang tepat bacaannya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menunjukkan bolehnya orang yang sholat sendirian ya untuk mengulang-ulang bacaan yang dia Eh, baca ketika ruku dan ketika ketika sujud. Tetapi yang salah sendiri dan salat sunnah. Boleh pian 10 kali, 20 kali, 30 kali untuk mengulang-ulang kalimat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tetapi kalau jadi imam eh, panjang ruku jangan seperti panjang berdiri. <laughs> Kasihan jamaah jamaah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya sendirian kemudian diikuti oleh Hudzaifah ibnul Yaman salat sunnah. Maka terserah kita kalau ingin sangat panjang silahkan kalau statusnya adalah sholat salat sunnah. Tapi kalau berjamaah maka juga harus melihat kondisi jamaah. Ada yang sudah tua, ada yang macam-macam sehingga nanti bisa menimbulkan fitnah kalau rukuknya kepanjangan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya untuk iktidal. Bagaimana lama iktidal beliau? fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi maka bangkitnya beliau dari ruku itu lamanya seperti beliau ru, ruku juga panjang iktidal nabi di malam ini di malam itu bersama Hudzaifah juga pan, panjang sebagaimana ruku beliau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Rasulullah membaca di rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu Milik uh, milik Robkulah, milik Tuhankulah segala pujian, milik Tuhankulah segala puji pujian. Nah, jadi ini juga Rasul ulang-ulangi ya ketika eh, tidak bayangkan pian cuma dua rakaat yang pian baca Al-Baqarah, rukunya seperti itu, tidaknya seperti itu, maka akan lama salat salatnya. Setelah itu beliau summa sajad, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud fakana sujuduhu nahwan min qiyamih. Nah, sujudnya beliau itu lamanya seperti iktidal beliau juga lah lama. Apa yang beliau baca, apa yang beliau ulang-ulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robku yang maha tinggi, maha suci Robku yang maha tinggi. Tatkala posisi kita sujud merendahkan kepala kita sejajar dengan lantai sesuailah bacaan yang kita baca adalah meninggikan Allah Subhanahu wa taala subhana rabbiyal a'la maha suci Allah yang paling ting tinggi atau yang maha ting tinggi beda dengan kita posisi kita adalah merendah meletakkan kepala di atas lantai posisi yang sangat menghinakan karena wajah adalah anggota tubuh paling mulia tapi kita karena Allah Subhanahu wa taala karena sujud kita letakkan di mana di atas lantai. Kemudian fakana ma bainas sajdataini nahwan minas sujud dan apa yang ada di antara dua sujud maksudnya adalah duduk antara dua sujud itu juga lamanya seperti ketika beliau su sujud. Wa kana yaqul dan Rasul membaca firli Robbi firli. Isinya apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wahai Rabbku ampunilah aku wahai Rabbku ampunilah ah, aku. Nah, makanya uh, salat itu isinya adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diantara keutamaan solat adalah dosanya diampuni. Kalau lima kali sehari maka seakan-akan dia mandi lima kali sehari ya. Itu menunjukkan bahwa salat adalah penggugur dari eh, dosa-dosa dan memang kita banyak memiliki do dosa. Kemudian hatta qara al-baqarah wa ala imran wan nisa wal maidah awil an'am. Bahkan eh, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah kemudian dan Ali Imran dan surah An-Nisa dan surah Al-Maidah atau Al-An'am. Jadi eh, Rasul baca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, ini ada syak, ada keraguan dari rawi yaitu Syu'bah bin Hajjaj, Maidahkah atau surah Al-An'am. Ini menunjukkan bahwa salat Nabi ketika itu bersama Hudzaifah cukup lama dan dan panjang ya. Dan posisi Nabi ketika itu adalah salatnya salat sun, sunnah. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi mengatakan Abu Hamzah di antara rawi kan tadi namanya Abu Hamzah. Abu Hamzah namanya adalah Tolhah bin Yazid. Kemudian beliau sebutkan lagi nama yang lain agar jangan tersamarkan dengan rawi ini. Ada lagi rawi namanya Abu Jamroh, bukan Abu Hamzah. Nah, ini fatal kalau seandainya salah cetak ya. Fatal. Karena di sini Abu Hamzah dan Abu Hamzah berbeda dengan Abu Jam Jamroh. Kata Imam Tirmidzi menjelaskan lagi Abu Hamzah di sini namanya adalah Tolhah bin Yazid. Dan ada rawi yang lain yang mirip dengan nama beliau tapi orangnya berbeda yaitu Abu Jamroh Ad-Dubai. Nama beliau adalah Nasr bin Imron ya. Bukan Abu Jamroh tetapi Abu Abu Hamzah. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Uh, Syekh Abdul Razak menyebutkan Eh, ketika Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam salatnya maka Rasul membaca Allah akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azomah. Kata Syekh mengatakan semua ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seorang muslim ketika salat dia harus tahu kandungan dari solat itu bahwa di dalamnya banyak pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan Allah bukan cuma di solat saja tetapi di luar solat. Nah, ketika seorang muslim itu senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dia biasakan di dalam solat, yang seharusnya dia biasakan juga di luar solat, maka akan mencegah dia dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengagungkan, menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari malakut, jabarut, kibriya dan azamah? Fahuwa sahibul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Fal malakut minal mulki. Nah, maka makna malakut adalah diambil dari kata mulk. Al mulk adalah kerajaan. Zul malakut zu bimakna sahibu. Berarti Allah adalah sahibul mulki yaitu pemilik kerajaan. Wal jabarut minal, al jabri dan jabarut dari kata al jabar yang perkasa. Maka Allah memiliki keperkasaan atau keagungan atau keperkasaan. Kemudian bahwa subhanallahi al-malikul jabbar, maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-malik yang maha raja, al-jabbar juga maha per perkasa. Kemudian setelah itu uh, Rasul juga membaca setelahnya wal kibriya wal azamah. Apa makna kibriya? Kibriya adalah maknanya som, sombong. Ya, maknanya adalah sombong. Dan Allah benar dan pantas beliau adalah maha maha sombong. Ya. Al kibriya. Makanya kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal azamah dan Allah adalah pemilik keagungan. Jadi kata-kata dari Allah akbaradul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah itu adalah semua sifat yang menunjukkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian uh, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah kamilatan sempurna, satu surah sempurna. Kemudian beliau ruku, yang ruku beliau panjangnya seperti ketika beliau berdiri dan Rasul mengucapkan ketika ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kata Syekh hadza fihi tulu ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bagaimana panjang rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengulang-ulang subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sama seperti panjangnya ketika beliau ber, berdiri dalam rangka apa ta'ziman lirabbi jalla jalaluhu li'anna ruku mahallu ta'zimin lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul mengulang-ulang kalimat subhana rabbiyal azim ketika ruku dalam rangka mengagungkan, menghormati Allah subhanahu wa ta'ala Dikenakan ruku adalah tempat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruku posisi kita menunduk, makanya kalau kita seandainya lewat di depan orang kan nggak boleh ruku, nggak boleh menundukkan seperti ru, ruku. Karena ruku adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ketika kita melewati orang yang mulia, orang tua kita, kemudian kita menunduk seperti ru, ruku hukumnya adalah haram karena ruku adalah bentuk pengagungan dan bentuk pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Hudzaifah mengatakan, setelah beliau ruku dengan cukup yang cukup lama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan iktidalnya beliau panjangnya seperti rukuk beli beliau yakni kata Syekh anal iktidal alladhi ba'da ruku yaqifu fihi sallallahu alaihi wasallam tawilan nahwan minar ruku maksudnya adalah bahwa iktidal yang ada atau yang dilakukan setelah ruku maka Rasul berdiri padanya dengan waktu yang lama seperti ketika beliau ruku dan apa yang dibaca oleh Rasul? Rasul mengatakan li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Selain subhanallah selain uh, membaca rabbana walakal hamdu hamdan dan seterusnya, maka ada juga bacaan ketika seorang iktidal yaitu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Nah, ini pendek, bisa kita amalkan ketika salat salat sunnah atau salat wajib. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu milik Robkulah segala pujian, milik Robkulah segala pujian. Kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah sujud, maka sujudnya seperti berdiri atau intidalnya beliau. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rasul mengulang-ulang bacaan tersebut dengan waktu yang yang lama. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ya, mengangkat kepalanya untuk duduk antara dua sujud. Nah, maka lamanya duduk antara dua sujud sama seperti ketika beliau su sujud. Dan Rasul membaca dan mengulang-ulang robbi firli, robbi firli. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dan An-Nisa dan surah Al-Maidah atau surah Al-An'am. al Ini menunjukkan bahwa uh, salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya e, menunjukkan begitu begitu lama. Entah itu membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau surah Al-An'am. Nah, maka e, ketika seorang muslim mengetahui nabinya, junjungannya seperti ini beribadah di tengah malam, maka minimal kita bangun walaupun cuma satu rakaat, satu rakaat. Rasulullah saw alaihi wasallam sangat memperhatikan salat malam beliau ya. Rasulullah sangat memperhatikan salat malam malam beliau. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika diketahui oleh para sahabat kaki beliau bangkak, kenapa? Karena salatnya seperti ini, <laughs> subhanallah. Karena salatnya seperti seperti ini. Lama berdiri mengakibatkan kaki bermasalah kaki bengkak. Kemudian sahabat berhujjah, berdalil, berargumentasi kepada Rasul, bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan jumlah yang banyak, dengan waktu yang lama seperti ini, bu, bukan hanya untuk diampuni dosa beliau, tapi dalam rangka apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afala aku nu abedan syukur. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu menunjukkan bahwa orang yang uh, Orang yang pandai bersyukur kepada Allah dilihat dengan ibadah yang dia laksanakan ya. Semakin orang itu bersyukur maka semakin banyak ibadah yang dialah yang dia lakukan dan laksanakan. Kemudian hadis nomor 270 276 ya. Dan e, sanad hadis ini adalah sahih maka kita bisa amalkan entah ketika istiftah ya ada istiftah seperti ini atau ketika tidak membaca li rabbiyal hamdu kemudian subhana rabbiyal azim ketika ruku, ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika su, sujud. Kemudian duduk antara dua sujud cukup pendek ya. Kalau pian terpuntal-puntal membaca maka baca rabbi Firli rabbi Firli minimal dua dua kali. Kemudian hadis berikutnya hadis nomor 276. Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Nafi Al-Basri. Al-Basri maksudnya apa? orang orang Basrah. Nah banyak ngaran anak Hasan Basri, Hasan orang Basrah padahal orang Ban, orang Banjar. Beliau berkata, hadatsan Abdul Somad menceritakan kepada kami Abdul Somad bin Abdul Warith dari Ismail bin Muslim Al-Abdi dari Abul Mutawakkil. Abul Mutawakkil itu kunyah. Nama asli beliau Ali bin Duat. Ali bin Duad. Dari Ummul Mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'an lailatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail dengan membaca satu ayat dari Al-Qur'an pada suatu malam. Jadi pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qiyamul lail yang beliau baca cuma satu ayat yang beliau ulang-ulangi ya. Cuma satu ayat. Apa ayat tersebut? Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq. Fihi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qoma bi ayatin wahidah minal Qur'an lailah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail dengan satu ayat dari Al-Qur'an pada suatu malam. Cuma satu ah, ayat. Maka jangan malu kalau seandainya kita punya satu ayat yang hafal itu yang kita baca ketika kiamullah lain. ya. Jadi ketika kiamullah bervariasi ya. Hendaknya kita membaca dengan bacaan yang bukan itu-itu aja ya. Kul-kul ah, bisa yang lain yang pian hafal surah wadduha sabis marobikal dan seterusnya. Ataupun di tengah surah Al-Baqarah, Al-Imran walaupun cuma satu a, satu ayat. Yang penting pian ketika menghafal surah ini, ayat ini pian tahu maknanya sehingga bisa merenungkan dan mentadaburi maknanya. Nah kata Syekh mengatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam pernah qiyamul lail yang beliau baca cuma satu ah, ayat. Dan telah datang sebuah hadis di Musnad Ahmad dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Jundub bin Junadah ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam shalat lailatan, salat pada suatu malam, faqara bi ayatin hatta asbah. Lalu Rasul membaca satu ayat sampai waktu menjelang suh, subuh. Sampai hendak azan subuh. Yang Rasul baca cuma satu ayat saja. Yarka'u biha wa yasjudu biha. Yang ruku dengannya dan sujud dengannya. Apa doa apa ayat tersebut yang Rasul baca sampai beliau menjelang suh, subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah suatu ayat di surah Al-Maidah ya, ayat 118 yang mana ayat ini menghikayatkan tentang perkataan Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir la wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ayatnya yang Rasul ulang-ulang qiyamul lain sampai menjelang subuh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk itu perkataan Nabi Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk jika engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu sendiri ya Allah Subhanahu wa taala wa in taghfir lahum dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau adalah yang maha mulia atau maha perkasa dan al-hakim yang maha bijaksana ini adalah perkataan yang Allah hikayatkan yaitu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Adapun intu azibhum fa innahum ibadu. Jika engkau mengazab mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Ini adalah bentuk isti'taf. Minta kasihani, minta dibelas kasihani. Jika engkau mengazab mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka ini adalah bentuk pengharapan agar umat Nabi Isa alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijak bijaksana. Nah, inilah doa ah, ini inilah ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ulang. Nah, ada yang berkaitan dengan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Muslim ketika Rasul membaca ayat ini Rasulullah menangis. Di sini kan gak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Nah, tersebutkan di Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkataan Nabi Ibrahim. Apa perkataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Rabbi innahu adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka mereka di sini adalah para berhala, patung-patung, banyak menyesatkan manusia, banyak menyesatkan umatku. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Intinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan kondisi umatnya yang banyak tersesatkan karena menyembah apa? Patung atau ber berhala. Siapa yang membuatnya? Abbasidin sendiri yang bernama Azhar. Itu yang Rasul baca perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim eh, Nabi Muhammad juga Nabi kita membaca ayat ini perkataan Nabi Isa alaihissalam in azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Setelah Rasulullah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Karena ayat ini bercerita tentang dosa apa? Dosa kesyirikan. Itu yang Rasul khawatirkan terjadi kepada umatnya. Setelah Rasul membaca dua ayat ini, Rasul mengangkat kedua tangannya. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika ber berdoa kecuali di waktu-waktu tertentu seperti khutbah tatkala imam berdoa maka kita tidak mengangkat ta tangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan Rasulullah berdoa Allahumma ummati Allahumma ummati ya Allah selamatkanlah umatku selamatkanlah um umatku terlebih adalah dosa apa kesyirikan sebagaimana halnya yang terjadi kepada umat siapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan umat Nabi Isa yang menjadikan Isa sebagai anaknya Nabi anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasul berdoa wabaka dan Rasul mena menangis. Ini bentuk kasihannya Rasul, syafaqahnya Nabi ya. Kasihannya Rasul, bentuk perhatiannya Rasul kepada umatnya, mendoakan umatnya agar selamat dari perbuatan dosa, terlebih adalah dosa kesyirikan. Kemudian ada hadis yang lain yang juga berkaitan dengan ayat ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar juga ya. Yaitu kata Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di suatu malam lalu Rasul membaca satu ayat sampai menjelang subuh yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku dengannya dan sujud dengannya yaitu sama dengan ayat ini in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi ada tambahan redaksi dari Imam Ahmad. Ini kan tidak ada tam, tambahan redaksi dari Imam Tirmizi. Kata Abu Dzar, "Falamma asbah tatkala di subuh hari." Qultu, saya berkata, kata siapa Abu Dzar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Mazilta zilta taqra'u hadhil ayah hatta asbahta. Engkau senantiasa membaca ayat ini berulang-ulang sampai menjelang subuh. Tarka'u biha wa tasjudu biha yang engkau ruku dan sujud dengannya. Apa alasan Rasul membaca ayat ini? Apa kata Rasulullah? Inni sa'altu rabbiyasy syafa'ata li ummati. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku syafaat untuk umatku. Fa'taniha maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadaku. Wahyana ilatun insyaallah dan syafaat tersebut akan di, digapai akan di, diambil insyaallah Subhanahu wa taala ketika di hari kia, kiamat. Tapi catatannya satu liman la yushriku billahi syai'a bagi seseorang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini sama dengan uh, pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Orang seseorang yang bagaimana yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hati hatinya. Maksudnya adalah seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengamalkan kelaziman konsekuensi dari kalimat tauhid. Orang itulah yang mendapatkan yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kia, kiamat. Terkadang ada sebagian orang yang senantiasa mengulang-ulang wahai Rasulullah, berilah saya syafaat. Senantiasa meminta syafaat ya kepada Allah atau kepada langsung kepada Nabi ya, padahal itu adalah dilarang. Tetapi ternyata praktiknya orang ini suka melakukan perbuatan bid'ah yang Rasul larang atau perbuatan syirik. Bagaimana seseorang senantiasa meminta syafaat kepada Allah misalnya tetapi praktiknya dia senantiasa melanggar hadis Rasul, melanggar sunnah Rasul, kemudian berbuat kesyirikan. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat sedangkan Rasul mengatakan la yushriku billahi syai'a. Syarat orang yang mendapatkan syafaat adalah orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an sedikitpun. Syirik besarkah? syirik kecilkah ya, dan seterusnya nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang ayat ini karena Rasul meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat dan Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim sebagai penutup hadis ini. Berkata Ibnu Qayyim, ini cukup panjang, ulun langsung bacakan teks uh, Latinnya saja ya. Ibnu Qayyim mengatakan seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat ketika dia membaca Al-Qur'an dengan dengan merenunginya, maka dia akan tersibukkan dengan Al-Qur'an tersebut dari apa yang selainnya. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim mengatakan seandainya manusia mengetahui tentang apa yang ada di dalam membaca Al-Quran dan mentadaburinya maka mereka akan sibuk dengannya sehingga yang lain yang lain pun terlalaikan atau tidak diingat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin khusyuk dalam salat bukan cuma hanya sekedar membaca ayat dan zikir tetapi harus merenungi mak maknanya minimal kita tahu artinya ya, minimal kita tahu ar artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar tafsir ya. Alhamdulillahirabbil alamin segala rob segala apa puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merenungkan segala pujian yang diberikan orang lain kepada kita itu tidaklah benar-benar pujian. Orang memuji karena orang memuji karena lewat tampilan kita saja. Dia nggak tahu ketika kita dalam rumah ngapain, ketika di kamar kita ngapain ya. Maka tatkala kita merenungkan apa yang kita baca itu akan menimbulkan khusyuk sehingga hal-hal yang lain yang di luar sholat akan tersibukkan tidak mengingat perkara ter tersebut. Kemudian beliau mengatakan, maka jika dia membaca dengan merenungkan, dengan memikirkan, si, sampai dia melewati sebuah ayat yang mana ayat tersebut dia muhtajun ilaiha, dia berhajat kepada ayat tersebut. Karena ayat tersebut misalnya berisi tentang uh, apa tentang masuk ke dalam surga maka dia meminta. Kemudian ayat tersebut bercerita tentang siksa di dalam neraka maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi syifaa'i qalbih karraraha walau mi'ata marrah. Kemudian tadi uh, Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang mana dia berhajat kepada ayat tersebut dalam rangka mengobati hatinya maka dia mengulang-ulanginya sekalipun 100 kali. Ternyata ayat ini eh, misalnya bercerita tentang penyakit hati. Ya. Sedangkan orang ini susah untuk menghilangkan penyakit hati, maka dia ulang-ulangi agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit ha, hatinya. Nah, makanya ketika seseorang itu ya punya kebiasaan yang buruk dalam rangka dia menghilangkan mengobati keburukan tersebut, maka bacalah Al-Qur'an. Al maka bacalah Al-Qur'an. Jadi sumber hidayah adalah dengan membaca, merenungkan, mengamalkan isi al isi Al-Qur'an. Walau lailatan dia mengulanginya 100 kali sekalipun di suatu mah atau satu malam saja. Faqara'ahu faqira'atu ayatin bitafakkurin wa khairumin khairum min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa Nah, ini yang kita uh, pahami dan sadari kata Ibnu Qayyim mengatakan, maka membaca satu ayat tapi dengan memikirkan dan memahami itu lebih baik daripada membaca khatam membaca khatam Al-Qur'an tanpa tadabbur dan memahami. Hanya sekedar membaca tanpa memahami satu ayat lebih ba lebih baik. Wa anfa' lil qalbi wa ada'a ila husulil iman. Karena membaca dengan merenungkan, mentadaburi sekalipun satu ayat dan lebih bermanfaat untuk hatinya dan lebih menarik untuk menghasilkan atau menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu lebih bermanfaat hatinya, kemudian imannya pun juga semakin ber bertambah. Nah, ini juga adalah obat bagi orang yang terbiasa dengan dengan satu kemaksiatan. Kan ada sebagian orang diberikan bala ujian, dia susah untuk menghilangkan sebuah kebiasaan berupa maksiat. Maka caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Al baca Al-Qur'an kemudian biar baca terjemahnya atau ada misalnya kajian di YouTube sangat banyak tafsir ya oleh ustaz-ustaz kita, biar bisa baca tafsirnya, Biar bisa ikuti apa kajian beliau di YouTube atau di manakah kajian taf tafsir dalam rangka apa untuk mengobati hati kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Selain bermanfaat untuk hati kita, menenangkan jiwa kita, mententeramkan hati kita, menambah keimanan, wa dzauqu halawatil Qur'an. Orang yang membaca dengan mentadaburi otomatis dia merasakan kelezatan manisnya Al-Qur'an. Bukan kita jujur ya, membaca saja tanpa paham hati sudah nyaman Iya kada Pak. Apalagi dia membaca sekaligus apa mentadab duri pian lebih lebih nyaman. Pian akan merasakan manisnya membaca Al-Qur'an. Al Wa hadhihi kanat adatus salaf yuraddidu ahaduhum al-ayah ila sobah. Dan inilah kebiasaan para salafus solih yang mana mereka membaca satu ayat saja, sedikit ayat saja tapi dengan mentadabburi dan beli, dan mereka mengulang-ulangi salah seorang dari mereka ayat tersebut sampai su subuh. Dari yang makanya kan Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk dibaca tapi untuk di diamalkan ya. Maka kita baca, kemudian kita pahami, kita renungkan baru di diamalkan karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk diamalkan bukan hanya sekedar di dibaca. Nah, inilah diantara manfaat seseorang itu mentadaburi ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat akan bermanfaat untuk hatinya. Dia lebih tenang, dia lebih nyaman, dia lebih sabar menghadapi musibah dan seterusnya. Kemudian meningkatkan keimanan dia kepada Allah, kemudian dia merasakan manisnya Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an dan ini juga adalah kebiasaan salafus salih. Mengulang-ulang ayat tertentu di suatu malam sampai waktu subuh karena sangat bermanfaatnya membaca Al-Qur'an disertai dengan mentadaburi maknanya. Wallahu a'lam bisawab. Jam berapa sudah nih Abu Akila? Allah. Ya, nggih. Sudah sampai bandar waktu isyraq. Kita cukupkan sampai di sini. Tadi ulun rencana hendak menghabiskan hadis ini ternyata cukup banyak, Pak. Sangat banyak ya. Mungkin ada sekitar sepuluhan hadis atau berapa hadis ini. Ya. Kita cukupkan sampai di hadis nomor 276. Insya Allah kita akan sambung di hadis 277 wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita mengamalkan apa yang kita dapatkan.